Kita mulai pada tafsir surat Al-Fatihah. Naam. Beliau mengatakan tafsirul Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah. Surat ini Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum memiliki banyak nama. Ya, surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama. Yang pertama ini nama yang paling masyhur disebut dengan Suratul Fatihah, Surat Al-Fatihah. Liannaha yastatihul kitaba biha tilawatan wa kitabatan. Disebut dengan surat Al-Fatihah karena surat ini yang menjadi pembukaan untuk Al-Quran. Nah, Nama yang lain yang juga dimiliki oleh suratul Fatihah adalah Ummul Quran Ummul Quran Kalau diterjemahkan Ummul Quran itu artinya induknya Al-Quran Disebut dengan Ummul Quran Liannaha ammatil kitaba bittaqaddum Dikarenakan surat ini merupakan surat pertama di dalam Al-Quran yang mewakili makna dan kandungan Al-Quran. Nama yang ketiga Surat Al-Fatihah juga disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Yang kalau diterjemahkan Sab'un itu tujuh. masani terulang. Ya, tekstualnya tujuh ayat yang terus terulang untuk dibaca. Disebut dengan Sab'ul Masani. Liannaha sab'u ayatin karena terdiri dari tujuh ayat yaqra'uhal musalli fi salatihi min kulli raka'ah yang selalu dibaca oleh setiap muslim dalam solatnya di setiap rokaat. Jumlahnya tujuh, tujuh ayat terdiri dari tujuh ayat dan terus dibaca pada setiap rokaat dalam sholat kita. Kalau kita sholat subuh maka dibaca dua kali. Rokaat pertama, rokaat kedua. Sholat duhur dibaca empat kali. Demikian seterusnya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Karena sering atau terus dibaca oleh setiap muslim dalam sholatnya pada setiap rokaatnya ikan ibadina azani Allah wa iyyakum sehingga kitab ini uh, sehingga surat ini disebut dengan as matani Sehingga bisa disebut Suratul Fatihah atau Ummul Quran atau Sab'ul matani. Naam. Hakata ini bidina azani Allah wa iyyakum. Ya, surat Al-Fatihah ini memiliki sebuah keutamaan Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imamu Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wallazi nafsi biyadih." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithlaha. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته Kata Rasul alaihi salatu wasallam demi Allah yang jiwaku ada di tangannya tidak pernah diturunkan dalam Taurat maupun dalam Injil, dalam Zabur, Bahkan dalam Al-Quran surat yang seperti surat Al-Fatihah. Kalau surat yang lain terkadang kandungannya mirip dengan surat yang lainnya. Taruhlah surat Al-Baqarah, terkadang beberapa kisahnya juga dikandung oleh surat yang lain. Kan gitu ya. Seperti surat uh, seperti kisah Bani Israel dalam surat Al-Baqarah terulang dalam Toha misalnya. Dan seterusnya Allah wa iyyakum. Untuk kandungan Al-Fatihah ya itu tidak diwakili oleh surat yang lain tidak diwakili oleh surat yang lain di wa iyyakum bahkan surat ini kekhususan untuk umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat sebelum kita tidak pernah diturunkan pada Taurat, Injil maupun Zabur dari kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia sab'ul matani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Dialah Al-Fatihah tujuh ayat yang terus terulang sab'ul matani dan Al-Qur'anul azim yang aku diberikan uh, oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan mendapatkan surat Al-Fatihah. Naam. surat Al-Fatihah keutamaannya adalah a'dhamus surah fil Quran. Surat yang paling mulia dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Naam. Dan surat ini keistimewaannya tidak diturunkan dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kami, baik. Wahia Makkiyatun kata Sa'di rahimahullah. Surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah Surat Makiyah definisinya adalah ma unzilat atau ma unzila qabla al-hijrah. Setiap surat yang diturunkan sebelum hijrah disebut dengan surat Makiyah. Kalau ayat disebut dengan ayat Makiyah, Baik itu surat secara utuh atau ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka disebut dengan Makkiyah. Adapun yang turun sesudah hijrah disebut dengan Madaniyah. Patokannya adalah hijrahnya Nabi alaihi wasallam, bukan tempat turunnya. Ya. Walaupun pakai kalimat Makkiyah. Itu kan nisbah kepada kota Makkah, belum tentu turunnya di Makkah. Yang menjadi patokan disebut sebagai Makiyah atau Madaniyah adalah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau turun sebelum hijrah disebut Makiyah. Kalau turun sesudah hijrah maka disebut dengan Madaniyah. Nah, hakikat ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ini tentang nama surat Al-Fatihah, kemudian status Al-Fatihah sebagai surat Makkiyah. Dia diturunkan sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam menurut pendapat yang sahih menunjukkan ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama ada yang mengatakan surat al-fatihah itu madaniyah namun yang sahih surat al-fatihah turun sebelum hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Nah, sebelum kita baca ya, ada satu poin yang ingin saya ingatkan di sini bidina azani Allah wa iyyakum dan ini poin yang disampaikan oleh Al hafidz Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Ya. Yustahabu disunnahkan at-ta'awudhu qabla tilawah disunahkan untuk membaca ta'awud sebelum membaca ayat-ayat Al-Quran. Walaupun di sini tidak disertakan lafaz ta'awud oleh As-Sa'di rahimahullah taala. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengingatkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca ta'awud, isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah dari waswas -was dan gangguan syaitan sebelum membaca Al-Quran. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98. Surat An-Nahl ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana" Apabila engkau wahai Nabi hendak membaca Al-Qur'an, seperti kita saat ini mau baca surat Al-Fatihah, fasta'iz billah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim dari syaitan yang terkutuk. Ya, diambil dalil oleh para ulama dari ayat tersebut istihbab disunnahkan membaca ta'awud meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk sebelum membaca Al-Quran dan ini hukumnya sunnah menurut pendapat yang sahih insyaallah taala walaupun sebagian para ulama mewajibkan namun yang sahih disunnahkan dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Naam. Terus bagaimana lafaz ta'awudnya? Disebutkan di sini bidina azani Allah wa iyakum dalam sekian banyak hadis ya setidaknya ada delapan lafaz ta'awud. Ya, delapan lafaz model ta'awud. Yang paling masyhur dua lafaz. Ya. Yang paling masyur dua lafat. Kenapa nggak disebutkan semua? Karena ada perbincangan terkait dengan derajat hadisnya, sahih atau baif dan seterusnya. Yang paling masyur, ya yang disepakati atau menggunakan hadis yang disepakati kesahihannya itu ada dua lafat. Ikhwanifidina Allah wa iyyakum. Lafat yang pertama ini lafat yang dikenal oleh kaum muslimin. Lafat ta'awud adalah a'udzu billah minasyaitonir rajim. Mengambil zahir ayat e, surat An-Nahl ayat 98. Eh, Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Maka lafaz ta'awudnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lafaz yang kedua termasuk al al-fadhu ta'awud Termasuk lafaz ta'awudz ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum adalah A'udzu billahi as-sami'il 'alim. A'udzu billahi as samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi agak panjang ya. Ini ta'awud yang komplit. Ya, kalau ta'awud yang original yang tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang komplit a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Hmm. Nah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk ya, dari gangguannya, tiupannya ya. Dan mantra-mantranya azani Allahu wa iyyakum. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi dan juga Abu Dawud dengan sanad yang dihasankan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Aywa. Boleh pakai lafaz yang pertama atau pakai lafaz yang kedua dan masih ada lagi enam lafaz yang lain untuk lafaz-lafaz ta'awud namun masih perlu ditinjau lagi tentang kesahihan hadis-hadis yang menunjukkan lafaz-lafaz yang lain dari ta'awud ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, sekarang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini disebut dengan apa? Basmalah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim disebut dengan basmalah. Kedudukan basmalah dalam Al-Fatihah diperselisihkan oleh para ulama apakah dia sebagai ayat yang pertama ataukah tidak. Ya. Ada perbincangan di kalangan para ulama. Basmalah dalam surat Al-Fatihah apakah dikatakan sebagai ayat yang pertama ataukah tidak. Sebagian para ulama dan ini pendapat yang dipilih oleh Al Imam Ahmad dalam sebagian riwayat beliau mengatakan Al-Fatihah ah. Eh, alafu minkum basmalah termasuk surat Al-Fatihah. Dia menjadi ayat yang pertama sehingga urutan ayatnya seperti yang ada dalam mushaf sekarang. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua dan seterusnya. Genap tujuh, ya toh? Nah, Pendapat yang lain, pendapat yang kedua ikhwan fillah azani Allah wa aku menyatakan basmalah bukan termasuk bagian surat Al-Fatihah. Ya, basmalah bukan termasuk bagian surat Al-Fatihah. Dia hanya sebagai pembuka surat seperti pada surat-surat yang lain selain satu surat yaitu surat At-Taubah semua surat 114 surat yang ada dalam Al-Qur'an itu diawali atau dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hanya sebagai pembuka tapi bukan bagian ayat, bukan ayat pertama dari setiap surat tidak, tapi hanya sebagai pembuka dan pemisah antara surat yang lain, antara surat yang satu dengan surat yang lain. Memisahkan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah dengan bismillah. Nanti Al-Baqarah dengan Ali Imran dipisahkan dengan Bismillah. Ali Imran dengan An-Nisa dipisahkan dengan Bismillah. Demikian seterusnya. Kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Nah, kenapa At-Taubah tidak menggunakan Bismillah? Ada yang mengatakan dikarenakan At-Taubah itu sebenarnya satu kesatuan dengan surat Al-Anfal. Sehingga ada tiga cara bacaan Khanifidina azani Allah wa iyyakum yang disebutkan oleh para ulama untuk menyambung ayat terakhir dari surat Al-Anfal masuk kepada ayat yang pertama dalam surat At-Taubah. Yang pertama alasannya. kita kembali kepada fokus kepada basmalah yang ada dalam Al-Fatihah. Merembet ke surat Taubah jadinya. Ya. Al-Fatihah ah, atau basmalah menurut pendapat yang kedua bukan termasuk surat Al-Fatihah. Terus bagaimana urutan ayatnya? Ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah kalau Alhamdulillah ayat yang pertama berarti lah cuma enam ayat. Kan gitu ya. Padahal Al-Fatihah disepakati jumlahnya ada berapa ayat? Tujuh ayat. Karenanya dia disebut dengan nama As-Sab'ul Madani. pendapat yang kedua mengatakan, jangan khawatir, tetap tujuh. Urutannya bagaimana? Ayat yang pertama Alhamdulillahirobbilalamin Sama kayak yang masyur dalam mushaf ya Hanya saja Ayat yang keenam itu ihdinas siratal mustaqim uh, siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat yang keenam ghairil maghdubi alaihim waladdallin menjadi ayat yang ketujuh ayatnya sehingga aman sama-sama tujuh tetap tujuh ayatnya hanya saja khilaf di kalangan para ulama ayat pertamanya basmalah ataukah alhamdulillahi rabbil alamin dua pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu taala yang masyur di mushaf Utsmani ya eh, basmalah masuk ayat yang pertama ya ya kan nah baik Udah ya, sampai sini ya. Antum tidak tanya kepada anak kan mana yang roji? Ya, Lagi. <laughs> lihatlah Lihat Pancing beliau. <laughs> Al-Muhim. Uh, khilaf di kalangan para ulama Allah wa iyyakum ada yang merujukkan pendapat pertama basmalah termasuk bagian dari al-fatihah ada yang merujukkan basmalah bukan termasuk bagian dari al-fatihah kalau anak pribadi kalau anak pribadi ikan Allah wa iyyakum basmalah bukan termasuk bagian dari al-fatihah ya dalilnya apa Ustaz? dalilnya hadis ya jadi sahabat Abu Hurairah kalau nggak salah ikan ibadina azani Allah wa iyyakum hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tus salah baina ibadi. Aku membagi as salah dua bagian, ada yang bagian untukku, untuk Allah, ada bagian untuk hambaku. Ternyata makna as salah dalam hadis tadi adalah Al-Fatihah. Kok tahu? Karena di dalam lanjutan hadis kusinya disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, asna alayya abdi. Gitu ya. Hambaku memujiku. Wahadali. Ini untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pada ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Yang diambil dalil lanjut apa namanya ketika dalam hadis kursi dikatakan qattamtus shalah baini wa baina ibadi. Aku membagi as-salah menjadi dua bagian, ada yang untukku, ada yang untuk hamba-hambaku. Dimulai lafaz yang pertama disebutkan alhamdulillahi Bukan bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya basmalah masuk ayat yang pertama, ini menurut pendapat yang kedua ya. Kalau seandainya basmalah adalah ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, maka tentu disebutkan ayatnya yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dalam hadits kusi tadi tapi tidak yang langsung disebutkan di situ Alhamdulillahirobbilalamin alamin itu bagian Allah Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru ihdinas siratal mustaqim ini yang untuk hamba hamba Allah Subhanahu wa taala Nah, walillahi uh, wali wali abdi masal ya, dan untuk hambaku apa yang dia minta Allah Ta'ala alam bisawab ada beberapa pendapat di kalangan para ulama ikan bidina azani Allahu wa iyakum ya kenapa kok pilih pendapat yang kedua Ustaz ya. ternyata khilaf di kalangan para ulama ketika sholat jahriyah apakah basmalah dikeraskan bacaannya atau tidak ya apa ya toh? Dalam bab ini ya, sedikit melebar ya. Masuk bab fikih ini ceritanya. Kebetulan ada Ustaz Abu Ahmad. Nanti kalau salah bisa dikoreksi Ustaz. Ya, dalam bab ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama terkait dengan basmalah dalam bacaan Al-Fatihah ketika kita sholat. Pendapat yang pertama Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum pendapat Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan tidak dibaca basmalah Baik sholat jahriyah atau sholat sirriyah. Langsung alamin Nah, kalau seandainya itu ayat yang pertama kan tidak mungkin dibuang. Kan itu ya. Memalik berpendapat tidak dibaca basmalah. Langsung alamin Baik sirriyah maupun jahriyah. Pendapat yang kedua, ini pendapat al-Imam Ahmad dan juga al-Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala berpendapat dibaca sir ya dibaca lirih pelan ketika bacaan salat jahriyah. Jadi sang imam membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dikeraskan alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Ini pendapat siapa? Al Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yajhar bil basmalah istalah al-jahriyah. Kalau salatnya jahriyah, basmalahnya juga dibaca jahar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Ya, khilafnya di kalangan para ulama itu muncul dikarenakan mereka juga khilaf basmalah ini masuk bagian al-fatihah ataukah tidak. Nah, kalau dalam bab sholat tadi sanibidina azani Allah wa iyyakum ya eh, pendapat yang kuat antara pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Ya, bisa pilih pendapatnya lima Malik tidak dibaca sama sekali basmalah atau pendapat Al Imam Ahmad dan Abu Hanifah dibaca secara lirih Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil dalam salat jahriyah. Naam. Mengapa kok pakai pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua sementara pendapat yang ketiga, pendapatnya lima musyafi'i tidak dipakai? Dikarenakan ada hadis Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dan Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Anas bin Malik, sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abi bakr wa Umar wa Uthman lam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Katanya Anas saya pernah sholat di belakang Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Uthman. Semuanya tidak ada yang membaca jahar bismillahirrahmanirrahim. Riwayat yang lain kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman itu langsung membuka salat pada salat jahriyah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, adapun riwayat yang menyebutkan Nabi menjaharkan basmalah kulluha dha'ifah seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dan juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi dipahami? Tahi. Ini terkait dengan basmalah. Hakadai إذا بدينا عزني الله wa iyaku Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. ar rahmanirrahim Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan bisa dibaca dengan bacaan panjang Maliki Yaumiddin atau dibaca dengan bacaan pendek Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca panjang Malik itu penguasa. Kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin artinya raja pada hari pembalasan. Iya Abu na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini tujuh ayat dari surat Al-Fatihah. Sekarang kita simak keterangan dari Al-Shaykh Abdul Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan mengomentari atau menafsirkan basmalah. ay Kata beliau rahimahullah, ai maksudnya, maksud dari kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u kulli ismin lillahi ta'ala. Aku memulai membaca Al-Qur'an dengan menyebut semua nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismi. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Maknanya abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala. Aku memulai dengan semua nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna lafdha is mufradun mudhaf faya'ummu jami'al asma'il husna. Dikarenakan lafaz ismun pada kalimat bismi bismillahi itu berbentuk mufrad tunggal mudhaf disandarkan kepada kata yang lain. Ini istilah bahasa Arab. Mufrad itu artinya kata tunggal. Yang mudhaf disandarkan kepada kalimat lain, kepada kata lain. Bismillahi nama Allah, gitu ya. Nah, kaidahnya dalam uh, ilmu usul lisan ibdin azani Allah wa iyyakum al mufradul mudhaf yufidul umum. Setiap isim mufrad yang mudhof kepada kalimat lain, kepada kata yang lain, disandarkan kepada kata yang lain, itu menunjukkan arti umum. Sehingga bismillah nama Allah dengan menyebut nama Allah, kalau kalimatnya bismillah, dia ya mufrad, kata tunggal yang disandarkan kepada kalimat Allah menunjukkan umum dengan semua nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allahi huwal ma'luhul ma'budu. Allah dialah yang disembah dan diibadahi. Al-mustahiqu li ifradihi bil ibadah. Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Ya. Dari semua tuhan-tuhan yang disembah oleh umat manusia, hanya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna memiliki sifat-sifat uluhiyah. Ya. Di antara sifat-sifat uluhiyah yang mengharuskan Allah disembah hisanibidina azani Allah wa iyyakum dikarenakan Allah adalah al khalik pencipta. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain yang diibadahi tidak ada satupun dari mereka yang mampu menciptakan. Bahkan mereka sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka hasil karya manusia. Ya, kalau ada yang menganggap, lu kenapa harus Allah saja yang disembah? Kan masih banyak tuhan-tuhan yang lain. Ada tuhan alternatif." Kalau nyembah Allah terus kan kesannya bosen. Masa dari hidup sampai mati Allah terus yang disembah? Ya, ada alternatif tuhan-tuhan yang lain lah. Suasana baru. Ya. Kalau Anda mengatakan ada pihak yang kedua yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, tolong sebutkan mana bentuk ciptaannya. Tidak ada ikan ibidina azani Allah wa iyyakum. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ini perkara yang disepakati dan diakui oleh fitrah manusia. Jadi kami, nah, wahiyya sifatul kamal dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada sisi kekurangan maupun aib sedikit pun pada sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyamakan, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, ketika antum mendengar satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala Kok kemudian antum ragu? Masa Allah punya sifat itu? Padahal hadisnya sahih, dalilnya sahih. Jangan-jangan antum ragu karena antum menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk dan ini termasuk pelanggaran syariat. Termasuk dosa besar ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' tidak ada yang sama yang serupa dengan Allah siapapun dan apapun wa huwa samiul basir dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengarnya Allah beda dengan makhluk. Melihatnya Allah Subhanahu wa taala juga beda dengan makhluk. Tidak boleh disamakan. Kalau sampai kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, sadar ataupun tidak, kita telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa Ustaz? Kok bisa dikatakan melecehkan? Antar makhluk kalau kita serupakan sifatnya, itu disepakati sebagai sebuah pelecehan. Loh, masa Ustaz? Tidak percaya? Tidak percaya? Kalau Anda dikatakan, Mas, telinganya sampean kayak telinga gajah. Itu pujian apa celaan? Loh, itu ya, anak kecil langsung tahu. Oh, tanpa antum jawab itu sudah menunjukkan apa? Anak kecil yang belum ngerti apa-apa. Itulah contoh loh, itu penghinaan. Buktinya dia ketawa. Ya kan? Ejekan, celaan, bukan pujian. azani Allah wa iyyakum. Itu antar makhluk. Kita saja nggak mau, nggak ridho disamakan dengan makhluk yang lain. Ya, disamakan telinga kita kayak telinga gajah, tangan kita kayak tangannya nyamuk misalnya. Itu semua adalah celaan ikhwan ibdina azani Allah wa iyyakum walillahil Madalul a'la. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna tidak bisa disamakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Yang sempurna kalau dibandingkan dengan penuh kekurangan itu sama saja bentuk penghinaan. Bentuk penghinaan. Kalau antum mengatakan misalnya, oh pedang ini lebih tajam dari tongkat, itu sindiran apa pujian untuk pedang tadi? ya Andi Andi nama tuh ya hmm. wah adiknya Anas Baik. itu sindiran atau pujian buat pedang tadi sindiran masa pedang yang tajam dibandingkan dengan kayu yang tumpul tongkat yang tumpul oh ini pedang ini masya Allah tajam lebih tajam dari tongkat ini itu namanya sindiran ya menjadikan mukabalah bahan perbandingan antara pedang yang tajam dengan sesuatu yang sebenarnya bukan kelasnya ya tongkat yang tumpul itu merupakan celaan buat pedang azani Allahu wa iyyakum kan gitu ya nah sehingga kalau kita hendak memperbandingkan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya itu merupakan celaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas bagi kita untuk menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Hanya Allah yang punya sifat kesempurnaan. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain Allah wa iyyakum, Maaf-maaf saja kalau ada sebagian pihak yang tersinggung Kalau dikatakan hal yang benar semacam ini Allah wa iyyakum, Tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan Seperti yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pahami? Naam. Hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ar-Rahmanir Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah allati wasi'at kulla syai' Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua-duanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas mencakup segala sesuatu. Rahman dan Rahim ya itu kedua nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah menurut ahlu sunnati wal jamaah Setiap nama Allah pasti mengandung sifat tapi tidak setiap sifat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan nama. Jadi kami ya? kalau nama pasti mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan nama. Berarti pembahasan sifat itu lebih luas karena lebih banyak sifat Allah Subhanahu wa taala daripada pembahasan asma nama Allah. Pokoknya setiap nama pasti ada sifatnya. Tapi belum tentu sebuah sifat eh, menunjukkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipahami? Bisa dipahami? Nah. Ayo. Sudah masuk azan Isya. Baik. Berarti ditutup ini. Untuk azan dulu baru lanjut? Oh, lanjut. Baik. Coba, azan dulu. Tayyib. Kita lanjutkan ini jadi azani Allah wa iyyakum. Kita baca sampai tuntas penjelasan dari As-Sa'di rahimahullah tentang basmalah. Tadi mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang diterjemahkan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ismani Keduanya adalah nama Allah Allah memiliki nama Rahman Allah memiliki nama Ar-Rahim Sehingga boleh kita menyandarkan Lafat Abdun kepada dua nama ini Abdurrahman Abdurrahim Nah دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء dua nama ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas dan besar mencakup segala sesuatu. Wa ammat meliputi segala sesuatu dari makhluk hidup yang ada. Semua makhluk hidup dapat bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia baik yang mukmin maupun yang kafir ada bagian rahmat untuk mereka. Setidaknya mendapatkan rahmat duniawiyah ya rahmat dalam bentuk nikmat duniawi dikasih kesehatan mukmin dan kafir sama-sama mendapatkan kesehatan makanan kemudian harta itu semua nikmat yang sifatnya umum diberikan kepada mukmin dan kafir yang tidak memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya. Karena Allah berikan kepada semua hamba-hamba yang diciptakan, baik yang dibenci maupun yang dicintai. Naam. wa katabaha lil muttaqin dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan rahmat tersebut hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Al muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulihi yang betul-betul mengikuti para nabi dan rasulnya. Fahaula'i lahumur rahmatul mutlaqah wa man adahum falahum nasibum minha. Mereka orang-orang yang bertakwa ini mendapatkan rahmat secara mutlak, secara utuh. Rahmat duniawiyah dapat, rahmat diniyah juga dapat. Ya, rahmat dalam bentuk duniawi yang juga diberikan kepada orang-orang kafir, mereka juga mendapatkan di antara kaum mukminin. Ya, ada yang mendapatkan nikmat duniawiyah yang lebih, Ya, di antara salafiyun pun juga ada yang jutawan, miliarder, walaupun jarang. Ya, tapi setidaknya ada ikan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini rahmat yang umum. Ya. Dan nikmat tersebut atau rahmat tersebut tidak memberikan keistimewaan bagi pemiliknya. Namun di samping mendapatkan rahmat duniawiyah, kaum mukminin orang-orang yang bertakwa juga mendapatkan nikmat atau rahmat yang lebih, yaitu rahmat diniyah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk agama. Nikmat Islam, nikmatul iman, nikmatul ilm, nikmatul amal bil ilm, nikmatul tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr, itu semua nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintai dan itu rahmat yang sifatnya khusus. Aywa. Wa man adahum falahum nasibum minha. Ada selain orang-orang yang bertakwa, mereka cuma dapat satu bagian rahmat saja, yaitu rahmat dunyawiyah. Tayyib. Untuk dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ada perbedaan di antara dua nama ini. Ya, ada berdua ada perbedaan di antara dua nama ini Azani Allahu wa iyyakum. Perbedaannya yang pertama, kalau Rahman Zurrahmatil wasi'ah. Rahman itu maknanya Allah memiliki rahmat yang luas mencakup semua makhluk. Itu Rahman. Kalau rahim ya, kalau rahim itu zurrahmah al khassah bil mu'minin al kiamah Kalau rahim itu rahmat yang khusus diberikan kepada kaum mukminin khususnya nanti di yaumul kiamah Lalu di dunia rahmat Allah ada yang diberikan kepada mukmin, ada yang diberikan kepada kafir dengan porsinya masing-masing. Walaupun mukmin dapat rahmat secara utuh. Tapi nanti di umul kiamah hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan rahmat. Orang-orang kafir nggak dapat. ini Allah Itu bedanya yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau nama Rahman khasun lillahi azza wa jal. Nama Ar-Rahman itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menamai makhluk dengan nama Rahman. Harus pakai tambahan Abdurrahman. Sehingga termasuk kesalahan, termasuk kesalahan ketika kita memanggil anak kita, teman kita, saudara kita yang namanya Abdurrahman dengan Rahman kurang harus Abdurrahman ya. atau dipanggil man man ya. itu kan potongan dari kalimat Rahman terus gimana kalau mau menyingkat Ustaz panggil nama depannya Abdur Dur gitu nggak apa-apa ya atau Abdur lebih afdol lengkap Abdurrahman jangan diambil potongan belakangnya ini kebiasaan uh, yang ada di wilayah kita gitu ya namanya misalnya Ihsan panggil Ihsan itu yang Muhammad Mat ya, akhirnya Mamat Ahmad sama juga Ahmad bedanya kalau Muhammad Mamat kalau Ahmad Ismet <laughs> jadi gitu ya dan seterusnya ikan ibidina ya Allah wa iyyakum lah untuk Abdurrahman ya termasuk kesalahan kalau kita memanggil seorang hamba dengan penggalan kalimat terakhirnya Rahman Pak Rahman itu salah yang benar Pak Abdurrahman. Kenapa? Karena nama Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun Rahim boleh digunakan untuk makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana bil mu'minina raufur rahimah Nabi alaihi salatu wasallam juga disebut Rauf Rahim. Tadi boleh. Ya, jadi kalau untuk nama Abdul Rahim boleh dipanggil Pak Rahim. Tidak apa-apa. Tapi kalau Rahman harus Abdur atau lengkap Abdurrahman. Jangan dipanggil Man atau Pak Rahman. Nah, itu keliru. Ini jadi azani Allahu wa iyakum. Wa'lam yang terakhir. Anna al qawaidil muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifati. Dan ketahuilah kata Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di rahimahullah termasuk di antara kaidah yang disepakati oleh salaful ummah wajib beriman dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengimani konsekuensi dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengimani konsekuensi dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Lebih jelasnya kalau kita Simak contoh dari beliau. Fayu'minuna matalan bi'annahu rahmanun rahimun. Kaum mukminin ahlu sunnati wal jamaah mengimani misalnya Allah subhanahu wa ta'ala punya nama Rahman, punya nama Rahim. Zur rahmatillati tasafa biha mereka juga mengimani bahwasanya Rahman dan Rahim mengandung sifat rahmah. Allah menyayangi. Al-muta'alliqatu bil marhum yang berkaitan dengan makhluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanni'amu kulluha atharun min athari rahmatih. Semua nikmat yang dirasakan hamba adalah pengaruh ya, konsekuensi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah merahmati hamba-hambanya, Allah memberikan nikmat. Wa hakadha fi sairil asma' yuqalu fil alim innahu alimun dzu ilmin ya'lamu bihi kulla syai' qadirun dzu qudratin yaqdiru ala kulli syai' begitu pula pada nama-nama yang lain misalkan nama alim maka kita mengimani Allah punya nama alim Kemudian kita mengimani Allah memiliki sifat al-ilmu. Mengimani nama, mengimani sifat. Kemudian kita mengimani konsekuensi dari sifat tadi. Apa konsekuensinya? Ketika Allah memiliki nama alim, kemudian sifat al-ilmu, maka Allah mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna dan mendetail. Itu konsekuensinya. Paham? Baik. Contoh yang lain, nama Qadirun. Allah punya nama Qadir. Memiliki sifat kudroh. Ya, Qadir maha berkuasa, maha mampu. Memiliki sifat kudroh. Allah punya kemampuan, kekuasaan. Konsekuensinya apa? Yakdiru ala kulli syai. Allah mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi pahami? Nah, begitu pula nama-nama yang lain. Nama Sami uh, sudah tadi ya. Al-Basir misalnya, Allah Maha melihat. Berarti Allah punya sifat Al-Basar. Ya, Allah melihat. Konsekuensinya Allah melihat segala sesuatu tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jarak itu tidak berpengaruh untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha sempurna.